yang banyak memakan korban baik jiwa, harta maupun yang lainnya. Yang kita ingat dalam menghadapi musibah yang menimpa kaum muslimin yang pertama yang antum harus ingat dan kita wajib ingat bahwa semua musibah yang terjadi pada diri kita dan juga yang terjadi di muka bumi ini semuanya adalah berjalan menurut kodok dan qadar Allah SWT. Itu harus kita yakini. Jadi semuanya berjalan menurut kodok dan qadar Allah SWT. Jadi apa saja yang terjadi di langit, di bumi, terhadap diri kita semuanya berjalan menurut qadar kepada Allah. Dan Allah sudah tuliskan takdir makhluk itu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. yang disebutkan dalam riwayat Muslim dan juga Tirmidzi. Jadi inna Allah kataba maqadir khala'i qabla yakhluqa samawati wal ardi bi khamsi al sanah. Bahwa Allah menuliskan semua takdir itu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini harus kita yakini sebagai seorang muslim bahwa semuanya sudah ditakdirkan Allah dan Allah sebutkan juga dalam beberapa ayat Al-Qur'an tentang masalah ini. Kemudian akhwani fiddin, Allah. Allah tuliskan semua takdir yang Allah tetapkan itu supaya kita tidak terlalu sangat bergembira dengan apa yang kita terima dan kita tidak putus asa dengan apa yang luput dari kita. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم إن الله لا يحب كل مختال فخور dalam surah Al-Hadid Allah menyebutkan supaya Allah semua Allah tetapkan takdir ini yang menimpa diri kalian yang terjadi di langit dan di bumi ini supaya kalian tidak terlalu sangat berduka cita dengan apa yang luput bagi kalian dan juga supaya kalian tidak bergembira dengan apa yang kalian peroleh dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi angkuh. Jadi akhwan fiddin azakumullah itu yang pertama dan kedua ya, yang pertama tadi Allah sudah tulis yang kedua Allah sebutkan supaya kita tidak putus asa dengan yang menimpa musibah kita dan juga tidak terlalu sangat bergembira dengan apa yang kita peroleh. Kemudian yang ketiga ikhwan fillah azakumullah bahwa apa yang menimpa kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah menyuruh orang-orang yang terkena musibah itu bersabar. Dan kemudian Allah memberikan kabar gembira. Ayatnya sudah antum hafal. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Jadi Allah sudah menjelaskan bahwa kami akan uji kalian dengan sedikit dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa, dan berikan kabar gembira bagi orang orang yang sabar yaitu orang-orang yang apabila mereka terkena musibah mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un sesungguhnya kami semua milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah SWT kemudian mereka itu kata Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah mendapatkan rahmat dari Allah kemudian mereka akan mendapatkan petunjuk tiga disebutkan yaitu mereka mendapatkan salawat mendapatkan rahmat dan ampunan. Kemudian mereka mendapatkan rahmat, eh, ampunan, rahmat, kemudian hidayah. Jadi orang-orang yang sabar ketika mendapatkan musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila seorang terkena musibah, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kalau untuk semuanya berjamaah, Allah ma'jurna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Jadi kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah ganjaran dari musibah kami dan gantikan yang lebih baik buat kami. Menurut Al-Imam Ibn Al-Qayyim al jawziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadiyah Khairul Ibad di juz yang keempat, beliau menjelaskan bahwa orang yang mengucapkan kalimat ini dia harus memahami tentang dua pokok ini. Yang pertama, yang pertama dengan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah bahwa kita milik Allah. Pada hakikatnya kita ini diliputi oleh dua keadaan. Yang pertama, ada min qablahu wa ada min ba'dahu. Yaitu kita tidak ada sebelumnya. Yang kedua, kita tidak ada sesudahnya. Artinya, kita lahir ke dunia, ikhwan azakumullah, kita nggak punya apa-apa. Dan kita tidak membawa apa-apa. Sama sekali. Kita lahir, kita nggak bawa harta, nggak bawa benda, nggak bawa segala macam. Kita lahir dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Sama sekali. Kita lahir. Kemudian Nanti juga sesudah itu wa min ba'dahu. Sesudah itu kita meninggal dunia juga nggak bawa apa-apa, nggak bawa harta, nggak bawa benda, nggak bawa segala macam kecuali amal kita. Itu dijelaskan oleh Imam Qayyim, kita ada min qablahu wa ada min ba'dahu. Makanya ketika kita menyebutkan inna lillahi bahwa kita milik Allah, semua milik Allah. Apa yang terjadi bagi bagi kita itu bahwa semuanya milik Allah. Semua yang kita terima pinjaman. Rumah kita, harta kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, semua pinjaman. Dan Allah ketika mengambil pinjaman, kita akan kembalikan kepada Allah SWT. Allah yang memiliki semuanya. Bukan kita. Kita nggak punya apa-apa. Kita lahir dalam keadaan tidak punya apa-apa. Sekarang Allah minta lagi, Allah kembalikan. Jadi ikhwan Azab azakumullah, kita milik Allah. Innalillahi kita milik Allah semuanya. Jadi kalau apa saja yang menimpa kita, anak kita sakit, istri kita sakit, keluarga kita sakit, kita kemudian terkena luka, cacat dan yang lainnya. Pada hakikatnya kita milik Allah SWT. Dan yang harus kita ingat ketika Allah memberikan musibah kepada kita, itu yang terbaik buat kita. Tidak ada yang jelek yang Allah berikan kepada kita. Apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik buat kita. Makanya Nabi di antara doa Nabi SAW Allahumma ini as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairah. Ya Allah, jadikanlah ketentuan engkau yang engkau tentukan untuk kami baik buat kami ya Allah. Jadi semua yang Allah tentukan buat kita itu baik buat kita. Yang nanti insya Allah saya akan jelaskan. Kemudian yang kedua, ikhwan fiddin, azakumullah kata Imam Al-Qayyim, prinsip yang kedua, wa inna ilaihi raji'un. Dan kita semua akan kembali kepada Allah SWT. Semua kita akan kembali kepada Allah. Dan kita akan dipertanggungjawabkan tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Jadi dunia ini bukan tempat tinggal kita, bukan tempat yang abadi. Dunia ini sementara. Maka dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, kita harus di sini ada ibadah yang harus kita penuhi. Apa? Ubudiyatul ridha, wa ubudiyatul sabr. Harus tumbuhkan ibadah kepada Allah dengan bentuk ridha dan sabar. Musibah semua orang adalah musibah. Maka ditumbuhkan di saat yang seperti ini yang ada ibadah kita sabar, ibadah sabar dan ibadah ridho. Itu harus tumbuhkan. Karena dengan ibadah ridho dan sabar itu kita mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Karena musibah sekecil apapun yang menimpa kita diganjar oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin hatta syauqati yushakuha illa kafarallahu biha khatayahu." Rawahu Muslim. Kata Nabi tidaklah menimpa seorang muslim dari kelelahan, keletihan, penyakit, kesedihan, kegundah gulanahan sampai duri yang menusuk kakinya itu Allah akan hapuskan dosanya. Allah akan hapuskan dosanya. Ini nikmat. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan dalam majmu' fatawa ketika menyebutkan tentang musibah-musibah beliau mengatakan bahwa al-masaibu ni'mah Musibah itu nikmat. Kenapa? Dengan musibah itu Allah hapuskan dosa kita. Dengan musibah itu Allah angkat derajat kita. Dengan musibah itu juga Allah SWT mengembalikan kita kepadanya. Kita istighfar, kita tobat, kita kembali. Betapa banyak orang-orang yang kembali kepada Allah dengan sebab musibah. Jadi ada musibah, nikmat. Betapa banyak yang tadinya orang itu sombong. Tapi dengan musibah dia kembali kepada Allah. Tadinya maksiat dengan musibah dia kembali kepada Allah SWT. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian, ikhwan fiddin, azakumullah. Kalau anda mau lihat penjelasan Syekhul Islam dalam Majmu Fatwa, itu bisa juga anda melihat dalam kitab Fathul Majid. Di Fathul Majid ada bab as-sabru ala aqdarillah. Sabar atas takdir Allah. Sabar itu berapa macam? Tiga. Sabar dalam masalah ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhkan dosa dan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Dan sabar dalam menghadapi musibah pertama kali Begitu terjadi langsung kita husnudzon kepada Allah, apa yang Allah tetapkan untuk kita, ini yang terbaik buat kita. Langsung Bukan sesudah nggak mungkin lagi istri kita, anak kita, rumah kita kembali, baru sabar. Tidak. Saat kejadian itu. Makanya karena Nabi SAW ketika melewati seorang wanita yang menangisi anaknya karena meninggal dunia, Nabi menegur. Kemudian orang ini tidak terima. Wanita ini nggak terima. Kemudian sahabat mengatakan, itu yang menegur kamu Rasulullah. Kemudian dikejar oleh wanita ini. Eh, wanita ini mengejar Rasulullah. Ya Rasulullah saya minta maaf. Saya nggak tahu bahwa engkau Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan kepada wanita ini, ma sabru 'inda sadmatil ula." Sesungguhnya sabar itu ketika pertama kali terjadi kejadian itu. Kemudian selanjutnya akhwan Fiddin, azakumullah. Kata Imam Ibnu bahwa kita ketika mengalami musibah yang harus kita ingat bahwa musibah itu dibandingkan dengan nikmat kita sebentar musibah ini Sekedarnya musibah. Antum dari mulai lahir sampai sekarang, nikmat itu nggak bisa kehitung. Tidak bisa terhitung nikmat itu. Musibah ketika menimpa kita, apakah ternak kaki kita, kepala kita, badan kita, atau anak kita meninggal dunia, atau usaha kita jatuh segala macam, sebentar. Nikmat ini sudah kita nikmati puluhan tahun. Sedangkan musibah sebentar. Makanya kita bandingkan antara musibah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat itu sangat banyak, nggak bisa kita hitung. Musibah itu datang sih, sebentar dan sementara musibah itu. Kemudian lagi yang harus kita ingat ya, fiddin azakumullah bahwa musibah yang menimpa kita bukan hanya kita yang tertimpa. Seperti di Jogja ini bukan hanya kita, sekian banyak orang. Kita bandingkan lagi di Indonesia juga banyak yang terkena musibah. Kalau istri kita sakit, Keluarga kita sakit, betapa banyak oh juga orang yang sakit di rumah sakit yang lebih sakit dan lebih parah dari kita. Lebih parah dari kita. mengen dengan kita membandingkan seperti itu, kita akan bersyukur kepada Allah. Kita alhamdulillah masih diberikan kenikmatan oleh Allah. Bandingkan antara musibah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian lagi ya khawatir azakumullah. Yang harus perhatikan lagi, musibah yang menimpa kita alhamdulillah tidak menimpa agama kita. Kalau menimpa agama kita, kita rugi dunia dan akhirat. Musibah hanya bangunan, rumah, dan yang lainnya. Bukan agama. Coba kalau agama menimpa kita. Kita disesatkan oleh Allah. Na'udzubillah min dhalik. Nas'alullah salam wal Dipalingkan kita dari jalan yang lurus ke jalan yang sesat. Na'udzubillah. Maka kita bersyukur kepada Allah musibah ini nggak seberapa dibandingkan dengan musibah agama. Maka di antara doa Nabi SAW. Alaihi Wasallam, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah jangan kau jadikan musibah kami dalam agama kami. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا Ya Allah jangan kau jadikan musibah pada agama kami. Jangan kau jadikan dunia ini sebagai tujuan cita-cita kami. Dan juga puncak dari ilmu kami. Dan janganlah ya Allah engkau berikan kekuasaan kepada orang-orang yang tidak menyayangi kami. Di awal doa ini, mungkin di antara antum ada yang hafal, Nabi minta juga diberikan oleh Allah keyakinan terhadap musibah. Dengan yakin musibah datang dari Allah diringankan kita oleh Allah SWT. Awal dari doa itu Nabi berdoa, Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainan wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tubaliku nabihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawinu bihi alayna masaibat dunia Keyakinan yang meringankan musibah-musibah dunia kami ya Allah. Kalau kita yakin tentang takdir Allah. Kita yakin bahwa apa yang Allah timpakan kepada kita ini yang terbaik buat kita. Kita yakin bahwasanya musibah ini akan menghapuskan dosa kita. Kita yakin bahwa Allah menyimpan buat kita surga bagi orang-orang yang beriman. Sampai Allah menyebut, eh, sampai Nabi menyebutkan tentang seorang yang anaknya meninggal. Apa yang diucapkan? Innalillahi alhamdulillah innalillahi wa narjiun. Malaikat melapor kepada Allah, "Ya Allah, hambamu mengucapkan alhamdulillah." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah apa? Ibnu li abdi al hamdi. Bangunkan untuk hambaku baitul hamd di sorga. Rumah pujian bagi orang-orang yang dia bersyukur dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita. Jadi musibah yang menimpa kita, ikhwan fiddin, azakumullah, itu merupakan nikmat. Tapi juga harus kita ingat bahwa musibah juga tidak lepas daripada dosa dan maksiat. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير Kenapa Kenapa saja musibah menimpa kalian itu dengan sebab tangan-tangan kalian dan Allah banyak memberikan maaf kepada kalian kalau seandainya setiap dosa yang dilakukan oleh manusia dia azab oleh Allah kita nggak hidup semuanya ini tapi Allah wa ya'fu an kathir banyak sekali Allah maafkan sehingga sedikit yang Allah timpakan musibah sedikit kecil sekali dibandingkan nikmat yang sekian banyak kecil musibah ini. Makanya kita ingat ya akhwan fiddin azakumullah bahwa nggak lepas daripada perbuatan dosa dan maksiat. Kita saya dan antum banyak perbuatan dosa maksiat. Lebih-lebih orang di sekitar kita. Belum lagi orang-orang yang berbuat syirik dan bid'ah itu juga penyebab datangnya musibah. Al-Imam Nuqayyim juga menyebutkan dalam kitabnya Bada'iul Fawaid bahwa apa yang menimpa manusia di muka bumi ini dari kehancuran, kekeringan, malapetaka, dikuasai oleh musuh-musuh disebabkan karena mereka berbuat syirik kepada Allah, yang kedua disebabkan karena mereka tidak taat kepada Rasulullah SAW. Jadi musibah yang menimpa mereka sebabnya yang pertama syirik. A'zamudz dzunub, akbarul kabair, ankarul munkar. Syirik ini. Yang kedua mereka tidak taat kepada Rasulullah SAW. Sehingga datang musibah demi musibah yang menimpa kaum muslimin. Sekarang bagaimana? Ya banyak kita istighfar. Banyak kita taubat kepada Allah SWT. Jangan menganggap diri kita bersih. Meskipun antum tinggal di pondok, tiap hari hafalkan Quran, baca Quran, melakukan amal soleh, qiyamul lail, puasa, tetap kita banyak dosa. Antum, saya dan antum dibandingkan dengan Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar ahlul jannah. Kata Rasulullah, Abu Bakar ahlul jannah. Tapi ketika Abu Bakar radhiyallahu anwar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa doa yang pantas aku baca dalam salatku?" Apa Rasul ajarkan? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hadis Bukhari dan Muslim. Kata Nabi kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, baca dalam salat kamu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira Ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang besar. Abu Bakar Ahlul Jannah ke Nabi, Ya Allah, sungguhnya aku berbuat zalim dengan kezaliman yang sangat besar. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Maka berikanlah ampunan untukku ya Allah. Sesungguhnya engkau lah maha pengampun penyayang. Jadi kita seperti itu juga. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Terus istighfar, minta ampun kepada Allah. Itu akan mendatangkan apa? kemudahan, akan mendatangkan rezeki dan yang lainnya, nikmat. Dan itu juga yang dinasihati oleh Nabi Hud kepada umatnya, yang dinasihati oleh Nabi Nuh kepada umatnya agar mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan azakumullah dalam kondisi yang seperti ini kita lebih banyak mendekat kepada Allah Subhanahu Istighfar, minta ampun kepada Allah dan juga kita hibur kaum muslimin, nasihati mereka Jangan sampai mereka dengan musibah ini tambah jauh dari Allah. Jangan sampai musibah ini justru mereka berbuat syirik. Seperti yang diberitakan, mau daerah Bantul dengan kejadian ini malah mereka pakai pakai jimat, pakai tangkal, pakai gelang untuk tolak bala. Ini syirik. Perbuatan ini perbuatan syirik. Inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, ruqyah, jimat-jimat dan tangkal-tangkal syirik kata Rasulullah SAW. Ini terjadi. Nah, kita wajib menasihati. Antum sebagai tulabul ilm wajib menasihati, mengingatkan dengan cara yang baik. Dengan ilmu, dengan dalil, kemudian dengan lemah lembut. Dakwah salaf ini dakwah yang lemah lembut, tidak boleh kasar. Al aslu fid dakwah rifku wal Asal dalam dakwah ini lemah lembut. Kemudian yang ketiga sabar. Sabar. Sabar dalam dakwah. Mudah-mudahan Allah akan memberikan hidayah kepada mereka. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah musibah yang menimpa kita yang perlu antum ingat sebagai tolak boleh tidak boleh kita berhenti dalam nuntut ilmu tidak bisa nuntut ilmu tetap berjalan keadaan bagaimanapun juga keadaan kita sekarang ini belum seberapa dibandingkan dengan para ulama terdahulu mereka susah payah nuntut ilmu nggak punya bekal kadang-kadang bekal pas-pasan mereka kemudian nggak ada lampu air juga susah makanan susah, tetap jalan untuk ilmu. Tidak menghalangi mereka untuk talabul ilmi. Antum sebagai tulabul ilmi, tidak boleh berhenti dalam menuntut ilmu ini. Terus jalan. Jangan menghalangi, oh, karena bangunan rusak, kamar rusak. Bagaimana para ulama terdahulu? Tidur di padang pasir mereka. Terus jalan untuk ilmu. Tidak berhenti. Terus berjalan kalau antum bandingkan keadaan sekarang, lebih nikmat dibandingkan pada zaman dahulu. Nikmat. Dulu itu susahnya luar biasa. Dan para ulama itu berjalan kaki. Kita ini sudah enak, gurunya ada di sini, tinggal antum belajar. Buku-buku kitab-kitab ada. Dulu orang mencari satu hadis saya berjalan satu bulan. Imam Baki bin Makhlad berjalan dari Spanyol ke Baghdad. Belajar kepada Imam Ahmad bin Hambal. Dari Spanyol ke Baghdad, jalan kaki. Imam Ahmad berangkat dari Baghdad ke Yaman untuk belajar kepada Imam Abdul Razak as sanani Di tengah jalan habis bekalnya Imam Ahmad. Bagaimana? Jadi kuli untuk melanjutkan perjalanan talabul ilmi. Jadi tidak boleh berhenti. Baca Quran, hafalkan Quran, hafalkan hadis, nuntut ilmu tetap nggak boleh berhenti. Kemudian juga yang antum perhatikan, nuntut ilmu jalan terus. Kemudian juga apa yang bisa kita lakukan? Sekarang orang butuh dana, butuh biaya kita nggak bisa bantu, tapi tenaga kita masih bisa manfaat. jihad, pengarahan kita untuk mereka nasihat bermanfaat. Lakukan itu. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Jadi jangan kita diam, jangan bertanggung Apa yang bisa kita lakukan sekarang di sini? Ayo ah, ya lakukan. Kerjakan. Harus bermanfaat, nggak boleh kita berpangku tangan. Kita membantu seorang mukmin mendapatkan ganjaran dari Allah kita membantu kesulitan seorang mukmin, Allah akan berikan kelapangan nanti di akhirat. Man nafasa an mu'minin kurbatan, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi jaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin, Allah akan lapangkan kesulitan-kesulitan pada hari kiamat nanti. Ada sini sahih riwayat Muslim. Ya itu saja ya ikhwan fillah, azakumullah yang bisa saya sampaikan untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini dan kita juga jangan lupa untuk selalu berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita husnuzan, doa dan zikir kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik buat kita. Terus doa, doa langsung kepada Allah doa. Allah akan kabulkan doa kita. Jadi di sini ibadah kita kepada Allah kita tumbuhkan lagi dan di situ Allah senang mendengarkan keluhan hambanya. Allah senang. Semakin kita terus minta kepada Allah, Allah senang. Dan ingat bahwa apa yang menimpa kita ini selalu kita ingat bahwa Allah ketika menimpakan musibah kepada kita, Allah itu ahkamul hakimin wa arhamur rahimin. Allah yang bijaksana paling bijaksana Allah, yang paling sayang. Kita sayang kepada diri kita, kita sayang kepada anak kita, kita sayang kepada keluarga kita, kita sayang pada tetangga kita. Allah lebih sayang kepada diri kita dan keluarga kita daripada kita kepada diri kita sendiri. Allah yang lebih sayang. Dan Allah bijaksana. Allah ketika menimpakan musibah, Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya. Sama sekali Allah nggak zalim. Sama sekali Allah tidak berbuat zalim. Tapi hikmah itu sangat banyak yang kita belum tahu. Jadi musibah itu menghapuskan dosa, mengangkat derajat, dan juga jalan menuju sorga. Kemudian juga menghilangkan sifat sombong, sifat ujub, sifat yang lain. Itu akan hilang dengan musibah. Kemudian mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu saja mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Wassallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.